Kita memuliakan Allah, kita pun dituntut memuliakan siapa yang Allah muliakan, yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan para pengikut mereka dengan baik sampai hari kiamat. Dan memuliakan amal-amal soleh serta mencintai amal-amal soleh Demikian pula waktu-waktu yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Di dalam Al-Qur'anul Al Karim dalam surat At-Taubah ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita ada empat bulan khusus yang Allah Subhanahu wa taala muliakan sebagaimana firman-Nya inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang tertera di dalam kitab Allah. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi sudah Allah tetapkan bulan itu ada 12. Minha arba'atun hurumun. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Bulan yang haram itu maksudnya yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah agama yang lurus yaitu apabila kita mengagungkan bulan tersebut sebagaimana Allah mengagungkannya sehingga kata Allah fala tadlimu fihinna anfusakum maka janganlah engkau menzolimi diri-diri kalian sendiri, janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Jamaah sekalian, kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maksud firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri-diri kalian sendiri di bulan tersebut adalah di seluruh bulan. Adalah di seluruh bulan. Hanya saja di empat bulan ini, di empat bulan ini itu lebih besar dosanya. Jadi maksud larangan berbuat zalim di dalam surat At-Taubah ayat ke-36 ini adalah di seluruh bulan, di seluruh waktu. Tetapi di empat bulan ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan barang siapa yang berbuat zalim maka dosanya lebih besar. Apa yang dimaksud kezaliman di sini jemaah sekalian? Semua perbuatan dosa. Semua perbuatan dosa. Semua perbuatan dosa itu pada hakikatnya adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau kita berbuat dosa bukan orang lain yang rugi, kita sendiri yang rugi. Dan Allah sedikit pun tidak rugi, tidak berkurang keagungan dan kebesaran serta kekuasaan Allah. Andai seluruh makhluk semuanya berbuat dosa sekalipun, yang rugi adalah kita sendiri. Iya. Maka Allah ingatkan, berbuat zalim di empat bulan ini dosanya lebih besar. Tapi jamaah sekalian, begitu pula amal soleh. Amal soleh pahalanya akan lebih besar. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wal amal salih wal ajra a'zam Allah menjadikan di empat bulan ini dosa itu lebih besar demikian pula amal soleh dan pahalanya itu juga lebih agung. Baik. Jadi Allah memuliakan empat bulan ini karena kita beriman kepadanya maka kita pun harus muliakan. Dan Allah memberikan peringatan khusus kepada kita untuk menjauhi perbuatan dosa di empat bulan ini dan itu juga terkandung anjuran untuk memperbanyak amal soleh karena dosa-dosa akan semakin dilipat gandakan ganjarannya atau dosanya demikian pula pahala akan semakin dilipat gandakan dan jemaah sekalian ini adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada kita karena umur kita begitu singkat umur kita sangat singkat sementara perjalanan yang akan kita lalui setelah kehidupan dunia ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Dan waktu kita untuk berbekal di dalam menghadapi perjalanan panjang tersebut sangat singkat. Ternyata waktu yang singkat ini pun tidak kita isi untuk memperbanyak bekal yang baik. Justru kita isi dengan mengambil atau menyiapkan bekal-bekal yang justru akan memperlambat perjalanan kita sehingga kita bisa saja tidak sampai pada tujuan kita yang sebenarnya kampung halaman kita yang sebenarnya yaitu surga bapak kita Nabi Adam alaihissalam berasal dari surga di sanalah kampung halaman kita di sini kita hanya orang asing sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah berpesan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti penyeberang jalan. Demikian pula beliau bersabda, "Ma li walid dunya ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم wa وتركها ada urusan apa aku dengan nikmat dunia ini untuk apa aku terlalu menikmati dunia ini dan terlena dengan kenikmatan dunia. Sementara aku di dunia ini hanya seperti seorang pengendara yang berteduh sejenak di bawah sebuah pohon untuk beristirahat kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Itulah jemaah sekalian perumpamaan kita di dunia. Hanya seperti orang yang beristirahat sejenak di bawah sebuah pohon lalu tidak lama dia akan melanjutkan perjalanannya kembali. Permasalahannya jemaah sekalian, waktu kita untuk mengumpulkan bekal di dunia ini terlalu singkat, sementara perjalanan kita sangat panjang. Dan di antara kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, Allah anugerahkan waktu-waktu khusus yang amal soleh meskipun sedikit, meskipun sedikit, pahalanya dilipat gandakan. Ini dia diantara nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tapi harus kita ingat juga dosa-dosa di bulan-bulan ini juga dilipat gandakan. Jemaah sekalian, apa saja yang termasuk kategori bulan haram ini? Maka Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita. Dan ini adalah contoh sebuah ayat yang yang tidak mungkin kita pahami kecuali dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umumnya ayat Al-Quran seperti itu harus dipahami dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini bukan sekedar untuk menyampaikan Al-Quran, tetapi juga mengajarkan kandungan dan makna Al-Quran. Inilah jemaah sekalian mengapa kita kalau membaca ayat Al-Quran tidak boleh, tidak halal bagi kita menafsirkan berdasarkan akal-akalan kita saja, berdasarkan pendapat kita saja. Tapi harus kita mengikuti cara penafsiran yang benar. Di antaranya yang paling baik dalam menafsirkan adalah menafsirkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat Al-Quran dijelaskan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita tidak dapatkan dalam hadis? Kita lihat pada penjelasan para sahabat. Karena para sahabat belajar Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pemahaman yang benar, yaitu mengambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sebagaimana beliau juga telah mengingatkan bahwa umatnya akan terpisah, akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya sesat kecuali satu yang selamat. Siapa mereka itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka jemaah sekalian, kita tidak dibenarkan membuat pemahaman Al-Qur'an sendiri. Tetapi hendaklah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Contoh yang paling apa namanya yang paling dekat kepada kita untuk kita pahami perintah solat lima waktu. Perintah solat. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran kita dapatkan perintah solat. Tapi jemaah sekalian, coba kita cari dalam Al-Quran bagaimana cara solat. Dari awal sampai akhir, nggak akan kita temukan. Tidak akan kita temukan secara detail. Kita hanya akan menemukannya di dalam As-Sunnah di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau telah berpesan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Makanya kalau ada yang coba-coba mempertentangkan antara Al-Quran dan Sunnah, ini adalah tanda-tanda orang yang paling sesat di dunia. Kalau ada yang coba-coba mempertentangkan antara Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin selamanya. Al-Quran dan Sunnah, apabila Sunnah itu sahihah, bukan hadis lemah, bukan hadis palsu, tidak mungkin selamanya bertentangan dengan Al-Quran. Hadis itu datang untuk menjelaskan Al-Quran. Baik. Nah ini contoh. Ayat surat At-Taubah ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Tapi nggak dijelaskan dalam Al-Qur'an apa saja bulan itu. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurumun Tahun itu ada 12 bulan di antaranya 4 bulan haram 4 bulan haram Salatatun mutawaliyat Tiga di antaranya itu berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Jadi tiga berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Baik. Kemudian mana yang keempat? Wa Rajabun syahrul mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab bulannya kaum mudor. Kaum Mudor ini adalah salah satu suku yang mereka memuliakan bulan ini. Makanya disebut ini adalah bulan mereka. Yang terletak di antara Jumada dan Syakban Yaitu antara Jumada al-Akhirah yang kita sekarang berada padanya. Di akhir. Kita sekarang berada di akhir Jumada al-Akhirah. Dan setelah itu kita akan masuk ke bulan Rajab, setelah itu bulan Syakban, setelah itu bulan Ramadan. Iya. Jadi inilah empat bulan. Yang pertama Zulqa'dah yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram berturut-turut. Kemudian Rajab yang terletak di antara Jumada al-Akhirah dan bulan Sya'ban yang insyaallah taala tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Rajab tersebut. Maka jemaah sekalian, ingatlah uh, apa yang telah kita jelaskan tadi dari penafsiran surat At-Taubah ayat ke-36 di empat bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak amal soleh, dan lebih berusaha menjauhi perbuatan dosa. Karena amal soleh pahalanya dilipat gandakan, dosa-dosa juga dilipat gandakan. Iya. Jemaah sekalian, empat bulan ini penting sekali. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam As-Sunnah. Bahkan ada sepuluh hari di dalam empat bulan ini yang lebih utama dari bulan Ramadan yaitu sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana mungkin kita sudah pernah bahas di sini tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah. Ini sepuluh hari yang lebih mulia dari bulan Ramadan sekalipun. Kecuali dia tidak lebih mulia dari sepuluh malam yang terakhir di bulan Ramadan. Karena padanya ada malam Lailatul Qadar sehingga tidak bisa dilampaui dengan Eh, hari-hari yang lain. Baik. Jadi inilah jemaah sekalian yang disebut dengan empat bulan haram. Empat bulan yang dimuliakan sampai-sampai dilarang berperang. Allah Subhanahu wa taala melarang kita berperang yaitu menyerang orang-orang kafir terlebih dahulu di bulan-bulan ini. Makanya juga disebut sebagian ulama mengatakan itu juga sebabnya kenapa dinamakan bulan haram karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berperang di bulan-bulan tersebut. Iya. Dan juga haram bermakna sesuatu yang disucikan atau sesuatu yang dimuliakan, maka disebut dengan bulan haram. Baik. Kemudian pertanyaannya jemaah sekalian, amal soleh seperti apa? Amal soleh seperti apa yang harus kita lakukan di bulan-bulan ini? Jawabannya jemaah sekalian adalah amal-amal soleh yang tentunya berdasarkan dalil dan kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada kesempatan ini kita akan berbicara khusus tentang bulan Rajab. Apa amal soleh yang seharusnya kita lakukan di bulan Rajab? Maka jemaah sekalian, kita dianjurkan memperbanyak amal soleh di bulan Rajab ini. Artinya adalah seluruh amal soleh yang berdasarkan dalil-dalil secara umum. Yang berdasarkan dalil-dalil secara umum. Contohnya apa jemaah sekalian? Melakukan sholat-sholat sunnah. Melakukan sholat-sholat sunnah. Hendaklah kita berusaha melakukan semua sholat-sholat sunnah. Kalau kita mungkin sebelum masuk bulan haram, masih sering melalaikan sholat sunnah, hendaklah kita berusaha melakukan semuanya. Apakah solat sunnah yang mengiringi solat wajib atau solat duha ataupun solat tahajud dan lain dan lain sebagainya. Demikian pula puasa-puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa tiga hari di setiap bulan, ataupun puasa Daud atau puasa apa saja yang berdasarkan dalil bahwa itu disyariatkan, bahwa itu disyariatkan. Demikian pula memperbanyak zikir. Zikir apa saja semuanya ucapan tasbih, ucapan tahmid, ucapan takbir, ucapan tahlil, istighfar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya jemaah sekalian perbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an diperbanyak. Kalau yang sebelumnya mungkin hanya terbiasa baca setengah juz, usahakan di bulan haram tingkatkan sedikit jadi satu juz. Iya. Jadi dianjurkan untuk kita meningkatkan ibadah yang sudah biasa kita kerjakan. Yang belum kita kerjakan, hendaklah kita berusaha untuk mengerjakannya di bulan-bulan haram ini. Intinya seluruh amal ibadah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat, berbuat baik kepada tetangga, berbakti kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Semua amal soleh dianjurkan untuk ditingkatkan di bulan Rajab ini. Baik. Kemudian, adakah amal soleh khusus di bulan Rajab? Khusus di bulan Rajab yang tidak dikerjakan di bulan yang lain. Saya berikan contoh lain jemaah sekalian. Di bulan Zulhijjah ada amal soleh khusus yang sangat ditekankan yang penekanan ini tidak ada di bulan yang lain yaitu apa? sembilan berpuasa di sembilan hari pertama bulan Dhul dan amal-amal soleh secara umum kemudian lebih ditekankan lagi pada tanggal sembilan Dhul yaitu hari Arafah itu ada dalil khusus memberikan penekanan khusus jadi di samping dalil umum yang menganjurkan kita berpuasa di seluruh bulan Zulhijjah ada lagi dalil yang lebih khusus. Sembilan Zulhijjah itu yang paling utama. Nah ini. Contoh lain di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Di bulan Muharram kita dianjurkan berpuasa di seluruh Muharram. Tapi ada satu tanggal yang sangat dianjurkan yaitu tanggal 10. 10 Muharram. Baik, nah sekarang pertanyaannya, apakah ada di bulan Rajab seperti itu? Jamaah sekalian, hadis-hadisnya sangat banyak tentang keutamaan puasa hari pertama di bulan Rajab, hari keduanya, hari ketiganya. Ada yang meriwayatkan hari ke-15, tetapi jamaah sekalian semuanya adalah hadis lemah dan palsu. Iya. Jadi banyak sekali memang hadisnya, tetapi semuanya adalah hadis-hadis lemah dan palsu tidak ada yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, penulis kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, ulama besar ahli hadis dari mazhab Syafi'i. Beliau memiliki buku untuk meneliti secara khusus hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab secara khusus dan keutamaan puasanya serta keutamaan solatnya yang beliau berjudul Tabiinul Ajab bima warada fi fadli Rajab menjelaskan tentang hal yang aneh ini terjemahan judul bukunya menjelaskan tentang hal yang aneh tentang hadis-hadis uh, yang menjelaskan keutamaan bulan Rajab maka beliau teliti jamaah sekalian satu persatu hasilnya beliau dapatkan seluruh hadis tidak ada yang sahih. Ini saya kutipkan ucapan beliau dalam kitab Tabiinul Ajab pada halaman ke-11. Beliau berikan kesimpulan di situ. Lam yarid fi fadli syahril Rajab wala fi siyamihi wala siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusa fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Kata beliau rahimahullah, tidak ada satu hadis sahih pun yang dapat dijadikan hujah tentang keutamaan bulan Rajab. Keutamaan bulan Rajab secara khusus. Kalau keutamaannya sebagai bulan haram tadi sudah kita sebutkan. Yang sama-sama utama bersama empat bulan haram, eh, tiga bulan haram yang lain. Iya. Tapi kalau bulannya secara khusus itu tidak ada. Demikian pula kata beliau, tidak juga puasa khusus di hari tertentu. Dan juga tidak pula sholat malam di malam yang khusus. Jadi silahkan kapan saja mau berpuasa di bulan Rajab dan mau sholat malam di bulan Rajab tidak ada hari khusus yang lebih utama dibanding hari-hari yang lain. Jadi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 semuanya boleh. Jangan kita berkeyakinan ada satu tanggal yang lebih utama. Itu tidak ada satupun hadis yang sahih. Iya. Bahkan sebelum beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala juga telah menjelaskan hal tersebut. Sebagaimana di dalam Majmu' Al-Fatawa, beliau berkata, "Wa amma saumur Rajab bi khususihi fa ahadithuhu kulluha dhaifah bal mawdu'ah. Adapun puasa Rajab secara khusus maka seluruh hadis-hadisnya adalah lemah bahkan palsu. La ya'tamidu ahlul ilmi ala syai'in minha. Tidak ada seorang ulama pun yang berpegang pada hadis-hadis tersebut. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, tidak ada solat, eh, tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Tapi tetap dianjurkan kita berpuasa. Kenapa? Karena sudah kita jelaskan tadi, termasuk bulan haram. Puasa apa yang kita lakukan? Boleh dengan cara memperbanyak puasa tanpa menentukan hari tertentu. Boleh menentukan hari tapi dengan dalil. Contohnya apa? Senin dan Kamis. Itu sudah jelas, ada dalilnya. Bukan karena hubungannya dengan puasa dengan bulan Rajab, karena hubungannya dengan hari Senin dan Kamis. Ya. Demikian pula puasa tiga hari pada tiap bulan dan lain-lain. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ada satu lagi amalan yang disorot para ulama yang tidak berdasarkan dalil, yaitu yang mereka sebut dengan solat rogaib. Dengan solat rogaib. Imam Nawawi rahimahullah, salah seorang pembesar ulama Syafi'iyah, salah seorang pembesar ulama Syafi'iyah telah menjelaskan sebagaimana di dalam kitabnya Al-Majmu' Al Muhadzab pada juz keempat halaman 56. Kata beliau, As-salatul ma'rufa bi salatir raghaib wa hiya thintai asyrata rak'ah tusalla bainal maghrib wal isya lailata awwali jum'atin fi rajabin. Kata beliau, salat yang dikenal dengan istilah salat raghaib yaitu sebanyak 12 rakaat dilakukan di antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Wasalatu lailat lailatin nisfi Sya'ban mi'at rakaat. Demikian pula salat pertengahan Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Masya Allah 100 rakaat. Ya. Wahatani solatani bid'atani mungkarani Kata Imam Nawawi Asy-Syafi'i Dua solat ini adalah kategori perbuatan bid'ah yang mungkar bahkan kata beliau qabihatani yang sangat jelek. Ini jamaah sekalian ungkapan para ulama dan ini termasuk rujukan di dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi kitabnya Al-Majmu' Syarh muhadzab adalah kitab induk, salah satu kitab induk di dalam mazhab Syafi'i yang mengumpulkan kebanyakan pendapat-pendapat dari seluruh apa namanya eh, ulama-ulama uh, Syafi'iyah. Ya. Jadi bisa dilihat pada Al-Majmu' Syarul Muhaddab juz keempat halaman ke-56. Dan masih banyak lagi kitab-kitab Syafi'iyah yang menjelaskan bahwa uh, eh, salat ragaib itu demikian pula salat nisfu Sya'ban tadi adalah uh, sesuatu yang mengada-ada di dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ada satu hal lagi yang menarik dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar di dalam kitab Tabiinul Ajab tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kata beliau, juga tidak ada satu hadis sahih pun tidak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Tidak ada, tidak ada satu riwayat pun. Kata beliau, wa dzakara ba'dul qissas anna al-Isra kana fi Rajab. Qala wa dzalika kadzibun. Telah menyebutkan para tukang dongeng bahwasannya Isra itu terjadi pada bulan Rajab. Beliau berkata, wa dzalika kadzibun. Itu adalah kedustaan mereka. Iya. Jadi itu mengada-ada tidak ada satu riwayat pun yang sahih yang menjelaskan uh, peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Kalau peristiwanya saja tidak ada hadis yang sahih, apalagi perayaannya tidak sedikit pun dijelaskan di dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam hadis Rasulullah SAW, tidak pula pernah diamalkan oleh para sahabat, tidak juga tabi'in, tidak juga imam yang empat. Jamaah sekalian, inilah secara ringkas penjelasan para ulama ahlu sunnah khususnya dari mazhab syafi'i tentang uh, permasalahan keutamaan di bulan Rajab dan kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan dan berhati-hati dari amalan-amalan yang tidak dianjurkan dan terakhir sekali jamaah sekalian yang harus lebih kita berhati-hati jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan broadcast-broadcast atau status-status di Facebook yang berbicara tentang keutamaan puasa di bulan Rajab. Karena sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, semuanya adalah hadis doif bahkan palsu. Kenapa kita nggak boleh ikutan jamaah sekalian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan dengan sangat keras, "Man kadzaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi nggak peduli, walaupun tujuannya baik. Kalau dia sudah sengaja berdusta, dia bilang Nabi bersabda, padahal Nabi nggak pernah mengatakan. Itu namanya dusta. Bahkan Nabi apabila seseorang masih ragu, ini hadis Nabi jangan-jangan cuma buatan orang, tapi tetap saja dia sampaikan, maka dia termasuk pendusta. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhibun, fahuwa ahadul kadhibin." Siapa yang menyampaikan hadis atas namaku Padahal dia menyangka hadis itu dusta Walaupun dia belum yakin tapi dia masih ada perkiraan ini hadis jangan-jangan cuma buatan orang. Dia belum yakin itu hadis sahih. Tapi tetap saja dia sampaikan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa ahadul kadibin. Maka dia adalah salah satu dari pendusta. Ya, jadi jemaah sekalian uh, tidak sembarangan menyampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sampai betul-betul kita yakin itu adalah sabda beliau.